Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, الذي خلقك فسواك فعدلك yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukazzibuna bid Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. وإن الفجار لفي جحيم Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. يصلونها يوم الدين Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. وما هم عنها بغائبين dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.